rahimakumullah. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat ini pada detik ini Allah Ta'ala melimpahkan banyak nikmatnya, rahmatnya, inayahnya untuk kita semuanya. Sehingga kita semuanya berada di dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, dan juga rahmat dan barokah. Dan marilah kita meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan selalu melaksanakan semua kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Hanyalah mereka orang yang bertakwa yang hidupnya akan berbahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Semoga kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dijadikan Allah Ta'ala sebagai mereka yang beriman dan bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia. Ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pula semua para nabi dan semua para rasul. Allah ciptakan mereka dan Allah utus mereka kepada umatnya masing-masing dengan suatu tujuan. Tujuannya adalah tidak lain mengacu kepada tujuan utama adanya makhluk di mana dalam hadis kursi Allah Ta'ala telah berfirman, Kuntu kanzahan mahfiyan fa'uhibbu an u'rafa fakhalaqtul khalqa. Aku dulunya adalah zat yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang maha agung, tapi tidak ada yang mengetahui aku. Maka kemudian aku ingin diketahui, maka aku ciptakan makhluk ini. Maka maksud dan tujuan daripada adanya para nabi dan rasul tidak ada lain. Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwasanya ada Allah. Allah yang mengatur kita. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan kita. Bahkan Allah yang menentukan untuk kita semuanya. Dan semuanya, sebagaimana disampaikan Nabi SAW, semuanya terbaik untuk kita. Sehingga para nabi-nabi dan rasul-rasul itu Allah utus kepada umatnya masing-masing tujuannya itu adalah untuk membawa kita ke ranah kebahagiaan keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, mencapai semua harapan seperti yang diinginkan dan diangan-angankan. Akan tetapi, sesuai dengan kudrat Allah dan sunnatullah, selama masih ada iblis dan koran-koraninya, selama itu pula tidak akan dibiarkan seorang manusia pun untuk mengikuti jejak para nabi-nabi dan jejak para rasul-rasul yang memang Allah utus untuk mereka sebagai tauladan bagi mereka. Sesuai dengan Sumpah mereka pada Allah Ta'ala ketika diturunkan dari surga. Saking dendamnya kepada manusia. Maka Iblis berkata, Wa izzatika la'awiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan membiarkan mereka satu pun. Untuk berbuat satu kebaikan pun. Tapi aku akan ke mereka semuanya. Dan tidak akan aku biarkan mereka melakukan satu ketaatan pun yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Oleh karena itu para hadirin Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW sebelum meninggalkan dunia fana ini. Beliau telah menyampaikan sabdanya yang sangat terkenal. Sabdanya yang memberitahukan kepada kita bahwasanya sudah tuntas segala amanah yang telah diamanatkan di atas pundaknya. Telah selesai semua tugas yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ini taraktukum alal mahajjatil bayda, layaliha kanahariha, la yuzigu anha illa wabal. Aku tinggalkan kalian semuanya dalam keadaan agama yang aku bawa ini sebagai amanah daripada Allah taala sudah aku jelaskan semuanya. Terang benderang bahkan sama seperti batu putih yang bersih tanpa ada noda sama sekali. Kalau semua bisa diumpamakan dengan umpaman yang lainnya, maka Nabi SAW mengumpamakan dengan umpaman yang sangat jelas. Tidak ada seorang pun di yang tidak bisa membedakan antara keduanya. Yaitu beliau katakan kalau seumpama agama ini diumpamakan ada siang dan malam, maka dalam agama yang saya bawa itu semuanya siang, tidak ada malamnya. Semuanya sudah dijelaskan. Oleh karena itu, maka dikatakan dan selalu disampaikan oleh para khatib Jum'ah, begitu pula para khatib di Idul Fitri maupun Idul Adha, bahwasanya tidak ada jalan menuju kebahagiaan, tidak ada jalan menuju keamanan dan kesentosaan tidak ada jalan untuk menggapai harapan kecuali dengan kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada sebuah ayat yang hampir setiap khatib selalu membawanya. Di mana ayat itu merupakan sebuah sumpah daripada Allah SWT yang menciptakan kita semua. Yaitu wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa yang Allah ciptakan untuk kita semuanya yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW begitu pula. Para ulama mengatakan sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Tapi kemudian yang ketiga adalah nikmat ijat Adanya kita anugerah yang yang Allah berikan berupa hidup kita. Dengan hidup kita bisa menambah amal kebaikan. Dengan hidup kita bisa bertobat kepada Allah dengan hidup kita bisa menambal apa yang menjadi kekurangan daripada diri kita semuanya. Oleh karenanya itu Allah Taala bersumpah wal asli demi masa. Innal insana lafi usur. Semua manusia dalam keadaan rugi. Kalau sudah Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, maka tidak ada sesuatu, sesuatu apapun di dunia ini yang bisa menyanggahnya. Walaupun perkataan seorang profesor, doktor, pakar, cendikiawan, siapapun juga. Siapapun yang berada dalam sifat itu berarti dia termasuk yang rugi. Bahkan dengan sumpah Allah Ta'ala. Semua manusia rugi. Pada dasarnya semua manusia rugi. Kita rugi, para suami rugi, para orang tua rugi, para anak-anak rugi, para istri rugi dan semua kaum muslimin rugi kecuali yang dikecualikan oleh Allah taala dalam ayat tersebut. Illa ladzina amanu kecuali hanya mereka yang beriman. Hanya saja banyak di antara kita yang salah persepsi, tidak paham dengan apa artinya illa ladzina amanu. Disangkanya mereka orang-orang yang beriman, yang percaya dan meyakini bahwasanya dan telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang pakaiannya dengan pakaian iman dan lain sebagainya tidak. Tapi alladzina amanu adalah alladzina tayaddunu. Mereka yang beriman adalah mereka yang yakin. Dan tidak mungkin keyakinan itu akan didapatkan oleh seorang pun di antara kita kecuali dengan pengetahuan. Baik pengetahuan yang kita dapatkan melalui pandangan ataupun pengetahuan yang kita dapatkan melalui telinga. Begitu pula pengetahuan yang kita dapatkan dengan pengalaman kita sendiri. Itulah unsur daripada pengetahuan yang kita dapatkan. Dengan pengetahuan itulah, maka kemudian kita tidak mau memperosokkan diri kita ke dalam kerugian, ke dalam kebinasaan, ke dalam keterpurukan. Karena kita tahu di situ adalah kebinasaan, keterpurukan, dan kerugian. Oleh karena itu para hadirin Allah Ta'ala, maksud yang paling utama daripada illal ladina amanu adalah mereka yang belajar ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang belajar bagaimana beriman, bagaimana bertakwa, bagaimana mereka tunduk kepada orang tua, bagaimana mereka itu menjalankan semua perintah Allah Ta'ala sesuai dengan aturannya dan perintahnya. Kalau yang semacam itu tidak kita kemas baik-baik untuk supaya ditanamkan dalam jiwa anak-anak kita, maka bagaimana mungkin mereka itu akan sesuai dengan harapan kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua, menjadi anak yang berhasil dan bahagia di dunia sampai di akhirat. Mana mungkin mereka saja tidak tahu bagaimana caranya. Sedangkan caranya semuanya berada di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW dengan kecerdasannya, dengan kejerdikannya, beliau sempat meminta kepada kita semuanya, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sudah pernah diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan suatu permintaan. Apa itu? Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada kita untuk menasihati anak kita, untuk mengajarkan anak kita, untuk mondokkan anak kita, atau untuk merubah anak kita, atau meletakkan dalam lingkungan tertentu anak kita dan sebagainya tidak, tapi cukup simpel yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sudah ada permintaan dari Nabi Muhammad SAW untuk sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat sampaikan. Kenapa dikatakan demikian oleh Nabi Muhammad karena syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat yang penuh dengan rahasia. Kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai ulama, kewajiban kita sebagai asatidah, kewajiban kita sebagai siapapun kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada sesama Sementara bukan kitanya yang hebat, bukan kitanya yang pandai, bukan kitanya yang piawai, tapi karena syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW penuh dengan rahasia, sehingga begitu dia mendengar seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan meluluhkan hatinya, akan beriringan dengan hidayah Allah turunkan kepadanya. Itulah para hadirin berkata Taala. Sementara kalau seumpama itu sudah kita lakukan, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi bahagia. Saya masih teringat Bagaimana saya punya Abah Habib Hasan Baharun rahimallahu rahmatullah beliau berkata, seandainya ada orang tua yang kemudian dia menyiapkan untuk anak-anaknya persiapan uang untuk membahagiakan mereka semuanya triliunan rupiah tidak cukup walaupun triliunan rupiah tidak cukup untuk bahagia mereka tapi kalau seumpama mereka meninggalkan untuk anak-anaknya ilmu Nabi kita Muhammad SAW maka walaupun mereka tidak ditinggalkan sama sekali uang sepesepun mereka akan hidup dalam keadaan bahagia, aman, sejahtera, sentosa. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah taala, bagaimana kita menjalankan balighu anni walau ayah? Tidak ada lain jalannya adalah bagaimana kita menjadi sarana bagi anak-anak kita untuk mereka tahu dan mengenal bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Walaupun ada televisi, walaupun ada media, walaupun ada iblis dan kawan-kawannya dengan segala senjatanya dan apa yang mereka punya, tapi kekuatan syariah yang kita sampaikan kepada mereka, sampaikan yang penting kita sampaikan hadis Nabi, kita sampaikan ayat Al-Qur'an, insyaallah itu ada sirnya akan bisa meluluhkan hati mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah. Oleh karena itu beruntung bagi orang tua yang mau meletakkan anaknya dalam pesantren-pesantren atau mau meletakkan anaknya dalam madrasah-madrasah dininya atau mau membawa anaknya ke dalam majelis-majelis taklim hanya dengan tiga cara itu saja tidak ada cara yang keempat kalau tidak melaksanakan tiga hal itu bagaimana mereka akan mengenal kepada Nabi Muhammad Bagaimana mereka akan mengenal kepada syariat Nabi Muhammad yang sudah jelas-jelas dikatakan oleh Allah Taala mengenai syariat Nabi Muhammad, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekian alam semesta bukan hanya hidupnya Nabi Muhammad sebagai alam semesta sebagai rahmat bagi alam semesta, tapi setelah meninggalnya pun sebagai rahmat tapi setelah meninggalnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin bukan